آه، أما بعد فنحن في درسنا بارك الله فيكم في مادة العقيدة في هذه الرسالة اللطيفة المباركة لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي وبشرح للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Dan kita masih senantiasa dalam pembahasan kita dari kitab Lum'atul I'tiqad di mana kitab ini adalah kitab yang enam tipis akan tetapi memiliki kebaikan keberkahan insyaallah padanya dan kitab ini adalah kitab yang ditulis oleh Abdullah ibnu Ahmad Al-Maqdasi rahimahullahu taala. وقد أخذنا في الدرس الماضي بعض القواعد المتعلقة بأسماء رب العالمين جل وعلا dan kita telah mengambil pada pelajaran kemarin beberapa kaidah yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. ومن هذه القواعد أن أسماء رب العالمين جل وعلا ليست محصورة بعدد معين فما معنى هذه القاعدة Dan di antara kaidah tersebut adalah kaidah bahwasanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidaklah terbatas dengan jumlah tertentu. Maka apa makna maksud dari kalimat atau kaidah ini bahwasanya asmaullah taala laisat mahsuratan bi'adadin muayyan. فالجواب عند من Ayo siapa yang mau jawab? كلكم يعرف الجواب Kalian sudah tahu semua jawabannya? الجواب باللغة الأندونيسية أو العربية تفضل ولكنها كثيرة لا يعلمها إلا الله عز وجل بارك الله فيك نعم Telah dijawab oleh salah seorang ikhwah kita bahwasanya maksud dari kaidah bahwasanya Naam asma'ullah ta'ala gairu mahsurah bi'adadin mu'ayyan adalah maksudnya Naam bahwa pengetahuan kita bahwa kita tidak mengetahui jumlah ya penentuan jumlah dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak tertent, tidak terbatas dengan jumlah 99 atau lebih daripada itu atau kurang daripada itu. Naam. فما هو الدليل على أن أسماء رب العالمين عز وجل ليست محصورة بعدد معين ما هو الدليل dalil bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Apa dalilnya? أين الشاهد من هذه الأربعة الألفاظ أحسنت يا أديب قوله عليه الصلاة والسلام في مناجاة رب العالمين عز وجل والتوسل إليه بأسمائه الحسنى أو استأثرت به في علم الغيب عندك وما استأثر الله عز وجل به في علم الغيب عنده لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى لا يمكن حصره ولا الإحاطة به Taib. Telah dijawab oleh salah seorang ikhwah bahwasanya dalilnya bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas dengan jumlah tertentu adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam salah satu doanya boleh mengatakan as'aluka Allahumma bi kulli ismin huwalak. Ya Allah sesungguhnya saya memohon kepadamu dengan segala namamu yang itu menjadi milikmu di mana di akhir doa tersebut Nabi mengatakan awista'tharta bihi fi ilmi al-ghaib indak ataupun nama yang engkau simpan sebagai ilmu gaib yang ada di sisimu dan apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu gaib maka tentunya kita tidak akan mungkin mengetahuinya dan menjangkau seluruh nama-nama tersebut. السؤال الذي يليه فما توجيه قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين إن لله تسعة وتسعين اسما ما هو التوجيه وما هو الجمع بين هذا الحديث الذي نص على أن أسماء الله عز وجل تسعة وتسعين اسما وبين الحديث الذي قبله أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة بعدد معين Kemudian pertanyaan selanjutnya bagaimana cara menggabungkan mempertemukan antara hadis yang telah disebutkan sebelumnya dengan hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Di mana penjelasannya taujihnya dan penggabungan penjamakan dua hadis ini. Yang satu menunjukkan bahwasanya nama-nama Allah tidaklah terbatas. Kemudian hadis yang kedua menunjukkan bahwasanya nama-nama Allah itu ada 99 nama. Fal jawabu 'inda man yang جواب نعم الحديث لا يدل على حصر أسماء الله بهذا العدد المعين وذلك أن المعنى من أسماء الله عز وجل تسعة وتسعون اسما من أحصاها دخل الجنة وهنالك أسماء لله عز وجل أخرى طيب حديث yang menunjukkan bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan bahwa sebanyak 99 siapa yang menghafalkannya demikian pula mengamalkan konsekuensi dari kandungan nama-nama ini maka dia akan dimasukkan ke dalam jannah. Al-jannah ini adalah min min asma'illah menunjukkan sebahagian. Ya dan ini tidaklah menepikan atau tidaklah menunjukkan bahwasanya nama Allah itu hanya terbatas 99 karena di sana masih banyak nama-nama yang lain dari selain dari 99 tersebut. Hanya saja sebahagian ya, dari nama-nama tersebut yang Allah berikan keutamaan bagi orang-orang yang menghafalkan dan mengamalkan ya makna atau konsekuensi dari kandungan asmaullah yang 99 maka jaminannya adalah al-jannah. وقد ضرب الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى مثلا كان يقول الشخص معي تسعة وتسعون درهما للصدقة فليس معنى ذلك أن جميع أمواله محصورة في تسعة وتسعين درهم لا له أموال أخرى وقد تكون كثيرة جدا لكن هذا العدد تسعة وتسعون درهما هو الذي جعله للصدقة Kemudian ini sama dengan uh, ucapan dan saya dicontohkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala nah bahwasanya ini sama dengan ucapan sebagian orang mengatakan saya memiliki ya uang sebanyak 99 dirham yang saya persiapkan untuk saya mau sedekahkan bukan berarti bahwa uangnya hanya terbatas 99 di sana masih ada hartanya yang lain selain dari yang 99 dirham ini hanya saja yang khusus ya dia siapkan untuk persiapan sedekah 99 درهم السؤال الذي يليه ما معنى أسماء الله عز وجل توقيفية Taib. طيب، apa maksud bahwasanya nama-nama Allah tauqifiyah? لا تثبت إلا بدليل الدليل الكتاب أو السنة لا تثبت بالرأي ولا بالعقل إنما تثبت بالدليل وبالشرع يتوقف فيها على الدليل هذا هو المراد بارك الله فيك Yang dimaksud bahwasanya nama-nama Allah tauqifiyah bahwasanya itu harus berdasarkan dalil dari Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam dan nama-nama tersebut tidak boleh ditetapkan dengan ra'yu dan akal semata. Akan tapi harus di ditetapkan dengan dalil dari Al-Quran dan juga sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. السؤال الذي يليه كيف يتم الإيمان باسم الله عز وجل العظيم كيف نحقق الإيمان باسم الله عز وجل العظيم طيب Pertanyaan selanjutnya bagaimana seseorang enam menyempurnakan atau mewujudkan keimanannya terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa taala? فالجواب عند من آتى عبد الرحمن أن نؤمن بأن هذا الاسم العظيم اسم من أسماء الله عز وجل دال على ذاته سبحانه وتعالى هذا الأمر الأول اثنان أن نؤمن بما تضمنه هذا الاسم من الصفة لرب العالمين عز وجل ما هذه الصفة التي تضمنها اسم العظيم العظمة أن نؤمن بأن هذا الاسم تضمن صفة لرب العالمين سبحانه وتعالى تليق به عز وجل وهي صفة العظمة إذا بأمرين الأمر الأول أن نؤمن بأن هذا الاسم من أسماء الله دال على ذاته العظيم من العظيم الله هذا المعنى الأول الأمر الثاني بما تضمنه نؤمن بما تضمنه هذا الاسم من ماذا من الصفة لله عز وجل العظيم الموصوف بالعظمة سبحانه وتعالى المتصف بصفة العظمة هذا الأمر الثاني إذن بالأمرين طيب cara untuk mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa taala pertama dengan mengimani <clears throat> bahwa nama-nama tersebut menetapkan nama bagi Allah Subhanahu wa taala ia menunjukkan terhadap zat Allah Subhanahu wa taala seperti Al-Azim. Nah, Al-Azim ini kita harus menetapkan bahwa Al-Azim adalah salah satu nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan terhadap zatnya Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Kemudian yang kedua, nama dari kalimat al-azim ini kita harus menetapkan sifat al-azama bagi Allah. Sifat keagungan ya. Bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Makanya dengan dua perkara. وهكذا في الأسماء التي ليست متعدية كالقوي وغيرها بنفس الطريقة القوي نؤمن بهذا الاسم ويتم الإيمان به بأمرين الأمر الأول أن هذا الاسم القوي من أسماء الله عز وجل دال على ذاته سبحانه وتعالى الأمر الثاني أن هذا الاسم يتضمن صفة لله عز وجل وهي صفة ماذا؟ القوي صفة ماذا؟ القوة القوة القوة القوة العظيمة لرب العالمين سبحانه وتعالى وعلى هذا فقس في بقية الأسماء التي ليست بمتعدية أما المتعدية فسيأتي الحديث عنها طيب كتب kata beliau contoh yang lain adalah al-qawi. Nah, al-qawi ini adalah kita agar keimanan kita sempurna ya terhadap Eh, asmaullah subhanahu wa taala kita harus menetapkan bahwasanya al-qawi itu yang maha kuat ini adalah salah satu nama di antara nama-nama Allah subhanahu wa taala yang menunjukkan terhadap zat Allah subhanahu wa taala al-qawi maksudnya Allah subhanahu wa taala itu sendiri al-qawi nam ini adalah nama bagi Allah subhanahu wa taala yang menunjukkan juga zat apa zat Allah subhanahu wa taala itu Allah subhanahu wa taala kemudian yang kedua nah bahwasanya dari al-qawi ini dari nama ini terkandung dalamnya sifat yaitu al-quwah bahwasanya Allah SWT memiliki disifati memiliki kekuah, kekuatan ini kata beliau kalau nama-nama itu gairu mutaaddi kalau nama-nama tersebut gairu mutaaddi yaitu dengan menetapkan dua perkara ini itu menetapkan nama yang sekaligus menunjukkan uh, terhadap zatnya Allah swt kemudian yang kedua adalah menetapkan dari nama tadi sifat yang terkandung pada nama tersebut seperti tadi Al-Azim ya, tentunya sifat Al-Azamah Al-Qawi adalah sifat kekuah, kekuatan Al-Quwah ini kalau gairu mutaaddi adapun kalau dia mutaaddi maka ini akan datang perbincangannya السؤال الذي يليه كيف يتم الإيمان باسم الله عز وجل الرحيم انظر في الكتاب الرحمن والسؤال في الرحيم هذا الجواب لذاك ولهذا لاسم الرحمن والاسم الرحيم فكيف يتم إيماننا باسم ربنا جل وعلا الرحيم Kemudian pertanyaan selanjutnya bagaimana keimanan kita ya bisa terwujud sempurna dengan mengimani Ar-Rahim ini? Ya, bagaimana cara pengimanan kita ya terhadap nama ini, Ar-Rahim ini. Dan ini yang di kitab Ar-Rahman. Sekarang boleh menyebutkan contoh Ar-Rahim. نعم نقول وذلك بثلاثة أمور انظر حتى تجتمع الفائدة وتثبت وذلك بثلاثة أمور الأمر الأول أن الرحيم من أسماء الله عز وجل الحسنى الدال ركز الدال على ذاته سبحانه وتعالى الأمر الثاني ما هو نعم أن الرحيم يتضمن صفة عظيمة لله عز وجل وهي صفة ماذا؟ العظمة الرحمة القوة العزة لا ولكنها صفة ماذا الرحمة لله عز وجل الواسعة هذا الأمر الثاني الأمر الثالث ما هو أحسن أن الله عز وجل يرحم عباده المؤمنين وأنه يوصل الرحمة لعباده سبحانه وتعالى بهذه الثلاثة الأمور يتم الإيمان باسم الله عز وجل الرحيم فزاد عن الأسئلة الماضية أمرا ثالثا وذلك أن الرحيم وهكذا الرحمن وهكذا أسماء أخر الرزاق لرب العالمين سبحانه وتعالى هذه الأسماء أسماء متعدية أسماء متعدية بمعنى لها أثر إلى العباد وإلى الخلق Kemudian kata beliau dan ini sebagai contoh apa asma Allah taala nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang dianggap sebagai mutaaddi. 6. di mana di dalam apa contoh yang kemarin yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah boleh mencontohkan tentang Ar-Rahman atau apa nama Allah Ar-Rahman. Kemudian boleh mencontohkan yang lain Ar-Rahim. Ya bagaimana uh, keimanan seseorang supaya bisa terwujud pada nama ini bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim kata beliau dengan tiga perkara. Pertama, mengimani bahwasanya Ar-Rahim ini adalah salah satu nama di antara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan terhadap zat Allah subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Yang pertama, kemudian yang kedua, mengimani. Bahwasanya dalam pada nama Ar-Rahim ini, ada satu sifat yang terkandung di dalamnya itu sifat rahmah, sifat kasih sayang. Ya, enam. Kemudian yang ketiga, dan ini adalah tambahan dari uh, yang sebelumnya yang gair mutaaddi. Karena ini mutaaddi maka ditambah satu adalah mengimani bahwasanya nama ini dari nama dan sifat ini ada asarnya, ada pengaruhnya, efek yang ditimbulkan ya. Enam yang kita bisa lihat, yang bisa kita rasakan terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Pengaruh dari sifat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya, kasih sayangnya terhadap makhluknya terhadap hamba-hamba hamba-hambanya. Ini tiga perkara maka akan terwujud sempurna keimanan seseorang terhadap asma'ullah subhanahu wa ta'ala seperti ar-rahim ini dengan tiga perkara pertama menetapkan nama bagi Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya nama Allah diantara namanya adalah ar-rahim yang menunjukkan atas zat bagi Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang kedua menunjukkan dari nama ini sih sifat kasih sayang kemudian yang ketiga bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dari nama dan sifat ini memberikan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Wallahu alam. هل هو اسم متعد هكذا أردت هذا فيقال عندئذ اسم من أسماء الله دال على ذاته سبحانه وتعالى اثنان هذا الاسم يتضمن صفة لله عز وجل وهي صفة اللطف لائقة به عز وجل ثلاثة أن رب العالمين سبحانه وتعالى لطيف بعباده لطيف بعباده Kemudian ada di antara ikhwah yang bertanya, Bagaimana cara untuk menerapkan kaidah ini pada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif, ya. Kita mau terapkan sekarang kaidah tadi. Ini Al-Latif, ini mutaaddi, ya. Ini apa? Dianggap mu mutaaddi Al-Latif. Maka untuk mewujudkan keimanan kita terhadap nama ini, pertama kita tetapkan bahwa Al-Latif itu nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan terhadap zat Allah itu sendiri. Al-Latif, eh, dialah Allah. Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwasanya pada nama ini terkandung di dalamnya bahwa Allah itu memiliki sifat apa? lembut. Kemudian yang ketiga, asar pengaruh yang ditimbulkan dari sifat ini bahwasanya Allah itu maha lembut terhadap hamba-hambanya dan betapa banyak kita merasakan kelembutan-kelembutan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi dari Al-Latif ini eh, sempurna keimanan dengan pertama mengimani nama ini bahwa ini adalah nama di antara nama-nama Allah yang menunjukkan terhadap Allah itu sendiri, zat Allah. Kemudian yang kedua, sifat kita tetapkan bahwa Allah memiliki sifat kelembutan. Kemudian yang ketiga, ya orang bisa merasakan dan bisa menyaksikan bagaimana kelembutan-kelembutan Allah terhadap para hamba-hamba hamba-hambanya. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة في صفات الله عز وجل إذا القاعدة الأولى مشتركة في أسماء الله وصفاته القاعدة الثانية في أسماء الله عز وجل أما القاعدة الثالثة ففي صفات رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب. Baik. Beliau menjelaskan Al-qaidatu tsalitsa kaidah yang ketiga adalah fi sifatillah, kaidah yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala wa tahta furu'un aidha dan juga di bawah. Kaidah ini beberapa cabang, kaidah-kaidah yang uh, enam terambil dari uh, kaidah yang ketiga. Maka kita mengetahui bahwasanya pada kaidah yang pertama yang telah kita ambil itu adalah kaidah yang mustaraka, yakni masuk di dalamnya kaidah yang berkaitan tentang bagaimana menetapkan sifat-sifat Allah dan juga nama-namanya. Adapun kaidah yang kedua ini khusus yang berkaitan tentang bagaimana cara uh, nah menetapkan nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kaidah yang ketiga adalah khusus bagaimana cara kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. قال رحمه الله تعالى وتحتها فروع أيضا بمعنى قواعد الفرع الأول صفات الله عز وجل كلها عليا فاصلة صفات كمال ومدح ليس فيها نقص بوجه من الوجوه طيب beliau berkata qala al-muallif rahimahullah al-far'ul awal 6 cabang yang pertama dari kaidah yang ketiga yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah adalah sifatullah kulluha ulia. Yang pertama bahwasanya sifat-sifat Allah seluruhnya adalah merupakan sifat-sifat ketinggian. Sifat-sifat mulia, sifat-sifat yang terpuji, yang tinggi. Sifatu kamalin wa madhin. Sifat-sifat yang menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dan seluruhnya adalah sifat-sifat yang terpuji. Laisa fiha naqsun biwajhin minal wujuh Tidak ada satupun yang menunjukkan kekurangan dari segala sisi. Ya, semuanya serba sempurna dan terpuh, terpuji. Tidak ada satupun yang merupakan sifat kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala dari segala sisi. فالمصنف رحمه الله تعالى بين بأن صف بأن صفات رب العالمين عز وجل كلها عليا ثم وضح معنى أنها عليا بثلاث عبارات فقال صفات كمال هذا أولا اثنان صفات مدح ثلاثة ليس فيها نقص بوجه من الوجوه انظر كيف أتى بهذه العبارات الثلاث ليؤكد لنا أنها صفات كمال تام ومدح لائق به سبحانه وتعالى لا يتطرق فيها أو إليها شيء من النقص في حقه عز وجل Di sini Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala pada cabang yang pertama dari kaidah yang ketiga enam menjelaskan bahwasanya sifat-sifat Allah itu seluruhnya adalah sifat-sifat yang menunjukkan sifat-sifat ketinggian, kemuliaan. Dengan menyebutkan tiga perkara. Ya. Yang pertama, sifatu kamalin. Dari kenapa dianggap bahwa seluruhnya adalah sifat-sifat yang menunjukkan ketinggian bagi Allah? Enam, Pertama karena sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat yang sempurna. Ini satu. Kemudian yang kedua, buasib adalah sifat-sifat eh, sifat-sifat tersebut mengandung sifat-sifat yang di dalamnya pujian. Ya, wa madhin, sifat semuanya adalah terpuji. Kemudian yang ketiga, bahwa sifat-sifat tersebut tidak memiliki eh, apa namanya? Eh, sesuatu yang kurang ataupun yang dianggap aib, cacat pada sifat-sifat tersebut semuanya serba sempurna, terpuji dari segala arah, dari segala si, sisi. Nah, maka perhatikanlah enam bagaimana Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifat Allah bahwasanya seluruhnya adalah sifat-sifat terpuji, apa sifat-sifat yang menunjukkan ketinggian, ketinggian mulia dengan tiga perkara ini sempurnanya, terpujinya dan tidak adanya satupun yang kurang dari sifat-sifat itu. ثم ذكر رحمه الله تعالى الدليل على هذا الأمر في كمال صفاته سبحانه وتعالى وأنها عليا وأنها صفات كمال ومدح ليس فيها نقص بوجه من الوجوه ذكر الدليل النقلي والدليل العقلي ذكر الدليل من الشرع والدليل من النظر أما الدليل من الشرع فقوله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى وأما الدليل من جهة النظر والعقل فإن الرب عز وجل كامل سبحانه وتعالى فلزم من ذلك كمال صفاته عز وجل فصفاته صفات كمال ليس فيها نقص بوجه من الوجوه Kemudian setelah itu Asy bin Utsaimin rahimahullahu taala akan menyebutkan dalil tentang masalah ini dan ini beliau mengambil dua pendalilan. Pertama, dalil dari Al-Qur'an apa dalilun naqli, Al-Qur'an ataupun sunnah. Demikian pula dalil secara akal secara rasio. Nah, adapun ah, boleh baca tadi ayat? Enggak. Boleh baca? Baca ayatnya? Toib. Adapun dalil dari Al-Quran, yaitu dalilun naqli adalah firman Allah Subhanahu wa taala, al mathalul a'la." Ya, al-wasful a'la bahwasanya mm, bagi Allah lah sifat-sifat yang tinggi. Ah, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat kemuliaan ketinggian. Adapun dari sisi akal, bahwasanya kalau Allah Subhanahu wa taala adalah disifati sebagai zat yang maha sempurna, maka tentunya juga apa? Seluruh sifat-sifatnya ya tentunya juga sempur sempurna. Ini secara rasio, secara akal. Ya. Naam. Kalau Allah Subhanahu wa taala ya, naam adalah zat yang maha sempurna, maka tentunya seluruh juga sifat-sifatnya apa? Sempur, sempurna tidak ada satupun yang kurang cacat ataupun aib yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah yang maha sempurna, maka juga demikian pula seluruh sifat-sifatnya juga sempur sempurna. Wallahu a'lam. فقال رحمة الله تعالى عليه كالحياة أي كصفة الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والحكمة والرحمة والعلو وغير ذلك أي من الصفات لقوله أي والدليل على أنها صفات أنها صفات كمال وصفات عليا قال والدليل لقوله جل وعلا ولله المثل الأعلى إذا هذا الدليل النقلي من الشرع قال ولأن انظر وهذا الدليل العقلي من جهة النظر قال لأن الرب كامل فوجب بمعنى فلزم فلزم كمال صفاته الرب كامل لزم من ذلك كمال صفاته فمحال ومستحيل أن يكون الرب كاملا وله صفات نقص هذا محال ومستحيل Kemudian Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala akan mencontohkan sifat-sifat tersebut dan menyebutkan dalilnya. Beliau mengatakan kal hayati wal ilmi seperti sifat hidup. Ya, mengetahui wal qudrah. Ya, mampu. Was sam'i mendengar, wal basar melihat, wal hikmah hikmah wal rahmah kasih sayang, walulu ketinggian ghairi dzalik dan selain daripada itu liqaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala walillahil matsalul ala dan bagi Allah lah milik Allah sifat-sifat yang tinggi nah ini dalil dari an-naql ya, syariat kemudian dalil al-aql boleh mengatakan walianna anna rabba kamilun karena Allah subhanahu wa ta'ala itu rabb ya Allah subhanahu wa ta'ala adalah kamil maha sempurna bahwa Fawajaba kamalu sifati maka tentunya apa keharusannya? Ya, lazimnya keharusannya apa? Bahwasanya juga sifat-sifatnya itu sempur sempurna. Sebagaimana zatnya sempurna maka juga seluruh sifat-sifatnya sempurna. Bahkan kata beliau ini adalah sesuatu yang mustahil. Jika kita katakan bahwa Allah yang maha sempurna kemudian nah, kemudian setelah itu disipati bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang yang kurang, yang cacat. Ini mustah mustahil. Nah, فقوله كالحياة أي كصفة الحياة لرب العالمين سبحانه وتعالى نوضح مثالا أو مثالين في هذه الصفات الحياة صفة كمال لرب العالمين عز وجل وصفة مدح لله سبحانه وتعالى وصفة ليس فيها نقص بوجه من الوجوه هذه الأمور الثلاثة Kemudian beliau akan menjelaskan kata beliau ya dua contoh ya seperti beliau sebutkan di sini kal haya seperti sifat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala disifati bahwa Allah itu maha hidup. Naam. Ini adalah sifat yang sempurna bagi Allah dan juga ya sifat yang terpuji bagi Allah dan juga padanya tidak ada satupun yang kurang dari sifat tersebut. نعم فالحياة لرب العالمين سبحانه وتعالى حياة كاملة لا تسبق بعدم ولا يلحقها موت وتوكل على الحي الذي لا يموت Kemudian belum menjelaskan enam tiga kandungan yang terdapat dalam sifat al-haya ini. Al-haya bahwasanya Allah yang maha hidup. Enam di mana kita katakan bahwa sifat ini adalah sifat yang sempurna dari sisi mana? Karena ya kehidupan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah didahulu dengan uh, apa? dengan ketiadaan. Ya beda kalau kalau kita ya, dulu kita hidup tapi dulu pernah tidak ada ya. Nah, tetapi di sini apa? Ini menunjukkan kesempurnaannya. Dari sisi mana bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup. Di mana hidupnya tidak pernah didahului dengan ya ketiadaan. Nah. Kemudian juga kehidupan Allah Subhanahu wa taala tidak akan diakhiri dengan kemati kematian. Ini juga apa? Sempurna beda kalau makhluk. Ya kita ini hidup tapi susah akan mati. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyi alladzi la yamut." Dan bertawakkallah kalian kepada Allah yang Maha hidup yang tidak akan pernah mah, mati. Nah, ini menunjukkan apa? Sempurnanya uh, sifat bagi Allah. Bahwasanya Allah disifati sebagai yang Maha hidup. Kenapa? Karena tidak pernah didahului dengan ketiadaan dan juga tidak akan pernah diakhiri dengan kematian. Ini sempurna. Kemudian yang kedua, apalagi tadi? Zahir itu ya, belum sebutkan. Nah. Al-insan متصف بصفة الحياة لكنها بالنسبة للإنسان صفة ليست بكاملة لماذا؟ لأن حياة الإنسان مسبوقة بماذا؟ بعدم ويلحقها ماذا يلحقها موت وفناء مسبوقة بعدم قال الله عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا لم يكن شيئا مذكورا ويلحقها فناء وموت إنك ميت وإنهم ميتون أيضا كل من عليها فان يلحقها فناء فحياة هذا الإنسان ليس صفة كمال بينما صفة رب العالمين صفة الحياة لرب العالمين عز وجل صفة كمال وحياة عظيمة لائقة بجلاله سبحانه وتعالى Maka kata beliau, ya manusia walaupun manusia itu disipati bahwa dia hidup ya akan tetapi ini tidak sempur sempurna. Kenapa? Karena manusia itu walaupun dia disipati hidup akan tetapi dia naam dulunya pernah tidak ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Hal ata Insan insani hinum Al dahri lam yakun syai'an madhkura." Dan sungguh benar-benar telah datang pada manusia itu pada satu waktu mereka itu tidak pernah disebut-sebut. Ya karena tidak pernah ada. Ya, enam. Juga Allah Subhanahu wa taala taib. Enam. Kemudian juga bahwasanya manusia itu walaupun dia hidup tapi akan diakhiri dengan ketiadaan, kematian. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sesungguhnya engkau Muhammad ya akan meninggal dan mereka juga manusia itu akan meninggal seluruhnya. Juga Allah berfirman, "Kullu man 'alaiha fan." Dan seluruh yang berada ya, di permukaan bumi ini akan fan, akan fana, akan berakhir ya hidupnya. Nah, akan mati seluruhnya. Maka perhatikan ya, manusia walaupun dia disipati bahwa dia itu hidup akan tapi kehidupan yang tidak sempurna. Beda dengan kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Dia Nah disifati dengan kehidupan yang kamil yang sempur sempurna karena dia tidak pernah didahului dengan ketiadaan dan tidak akan pernah diakhiri dengan kemati kematian. نضرب لذلك مثالا آخر في الصفة الأخرى قال والعلم صفة العلم لرب العالمين عز وجل أولا صفة كمال ثانيا صفة مدح ثالثا صفة ليس فيها نقص بوجه من الوجوه هذه ثلاثة الأمور التي نقول بأنها صفة من صفاته عز وجل العليا ولله المثل الأعلى Kemudian kata beliau kita akan contohkan uh, sifat yang lain yang dimana sifat tersebut terdapat di dalamnya sifat kesempurnaan, pujian dan juga tidak ada sesuatu pun yang kurang dari segala sisi. Yaitu seperti kal haya, apa? Kal, kal ilmi ya, seperti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala disifati bahwa Allah itu Maha memiliki ilmu, Maha mengetahui. Nah. فعلم رب العالمين سبحانه وتعالى عظيم وعلمه سبحانه وتعالى لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى أيضا سبحانه وتعالى عليم بكل شيء وعليم بذات الصدور ويعلم السر واخفى ويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن ان كان كيف يكون Kata beliau menjelaskan tentang sifat al-il bagi Allah Subhanahu wa taala. Enam sifat sifat ini bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang ya agung. Kenapa? Karena sifat ini ya bahwa Allah Swt memiliki pengetahuan ilmu nah dikatakan azim sempurna karena tidak pernah didahului dengan kebodohan dan juga tidak akan pernah diakhiri dengan adanya kelupaan ya tidak apa yang Allah Subhanahu wa taala yang enam yang ilmunya Allah SWT tidak akan pernah Allah lupakan ya enam Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yadhillu rabbi wala yansa." Ya. Wala yansa ini tidak akan Allah tidak akan pernah melupakan ya dari ilmu-ilmunya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya'lamu sirra wa akhfa." Dan Allah mengetahui perkara yang sir, yang rahasia, wah padan yang lebih samar lagi dari yang rahasia lagi. Ya, nah. Taib. Kemudian apa tadi? Ya, enam. Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya apa yang terdapat dalam enam. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui ya enam akibat-akibat dari apa-apa yang terjadi di balik kejadian tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui seluruhnya, ya. Pengetahuan Allah Subhanahu tidak akan terluputkan dari darinya. Nah. والإنسان وإن اتصف بالعلم فإن علمه ناقص وقاصر وعلمه أيضا مسبوق بجهل ويلحقه نسيان قال سبحانه وتعالى علم الإنسان ما لم يعلم إذا كان جاهلا هذا الإنسان فعلمه مسبوق بجهل وقال سبحانه وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون إذا علم الإنسان كان مسبوقا بماذا بجهل وأيضا يلحقه نسيان يلحق علم يلحق علم الإنسان نسيان فينسى الإنسان ينسى الإنسان وكم من محدث في كتب التراجم والسير اختلط ونسي في آخر عمره Kemudian kata beliau nah menjelaskan tentang ilmunya manusia. Walaupun manusia itu disifati bahwa manusia itu memiliki ilmu, akan tetapi ilmu yang kurang. Ya, kenapa? Karena ilmunya manusia itu didahului dengan kebodoh, kebodohan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, al insana ma lam ya'lam" dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan kepada manusia apa-apa yang dia tidak ketahui. Naam, juga Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum dan dialah Allah yang telah mengeluarkan dari perut-perut ibu-ibu kalian la ta'alamuna syai'a dalam keadaan kalian tidak mengetahui sesuatu apapun. Nah, dan juga ilmu manusia akan diakhiri dengan adanya kelupaan, lupa. Manusia akan ya akan menjadi pikun, ya. Nah, akan melupakan apa yang telah dia ketahui, ketahui dan betapa banyak kita jumpai dalam biografi para ulama atau sebagian dari kalangan para ulama ahlul hadis dikatakan bahwasanya dia mukhtalit mukhtalat di akhir umri. Ya, bahwa dia apa? Ingatannya sudah bercampur di akhir hidup hidupnya, maka dia pun ditinggalkan ya. Artinya hadis-hadisnya tidak diambil lagi di akhir-akhir hidupnya karena sudah bercampur hafalannya. Nah, وعلم الإنسان مهما عظم فإنه ناقص قال جل وعلا وفوق كل ذي علم عليم ولما سئل موسى عليه السلام عن أعلم الناس وعن أعلم, أعلم أهل الأرض قال أنا وكان على علم عظيم وعلم واسع وقال بحسب علمه أنه أعلم أهل الأرض فدله رب العالمين سبحانه وتعالى أن هنالك من هو أعلم منه وهو الخضر عليه السلام فانطلق إلى الخضر وتعلم منه ما تعلم ورأى الخضر عليه السلام طيرا يأخذ شيئا من البحر أو يشرب شيئا من البحر فقال لموسى عليه السلام إن علمي وعلمك لا يكون شيئا بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى فعلم الله سبحانه وتعالى واسع وعظيم ونسبة علم وعلمك إلى علم رب العالمين عز وجل كهذه القطرة التي أخذها هذا العصفور إلى هذا البحر العظيم فعلم الله عز وجل علم كامل subhanahu wa ta'ala شيء عليم alim Kemudian kata beliau dan pengetahuan manusia bagaimanapun besarnya hebatnya ilmunya maka ilmu tersebut masih tetap dianggap kurang dan tidak sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa fawqa kulli dhi ilmin alim." Dan di atas ya segala yang memiliki ilmu ada lagi yang lebih berilmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ya apa yang di terdapat dalam kisahnya Nabiullah Musa alaihi salatu wasallam dengan Khidir alaihi salam ketika Nabi Musa alaihi salatu wasallam ditanya orang-orangnya siapakah orang yang paling berilmu yang ada nah, yang ada di zaman itu maka Nabi Musa alaihi salatu wasallam menjawab sesuai yang dia ketahui bahwasanya dia sendiri kok dia lah yang paling berilmu ya maka Allah Subhanahu wa taala pun mewahyukan kepadanya bahkan di sana ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih memiliki, memiliki ilmu ya yaitu Khidir alaihi salatu wassalam maka dia pun ia meminta kepada Allah supaya ditunjukkan jalan untuk agar bisa dapat bertemu dengan Khidir alaihi salatu wassalam dan juga dalam kisah tersebut disebutkan bahwasanya ketika Khidir atau Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan Khidir telah berjumpa bahwasanya nah mereka melihat ya seekor burung ya nah meng, nah mengambil ataupun meminum air dari lautan maka Khidir alaihissalam pun menjelaskan bahwasanya ilmu saya dan ilmumu itu ya enam tidaklah lebih daripada satu tetes air yang diambil oleh burung tersebut <coughs> dari lautan yang luas itu ya ilmu saya dan ilmumu adalah ibaratnya seperti apa Ya, satu tetes air dibanding dengan ilmunya Allah yang apa? Apa namanya tadi? Yang se, ya, seluas laut itu. Enam. Toy. Ya tidak ada bandingannya, tidak ada, tidak ada papanya, ya. Nah. قال رحمه الله تعالى وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها ليس فيها كمال فهي ممتنعة أي محالة في حقه سبحانه وتعالى محال أن تكون صفة لرب العالمين فإنه كامل جل وعلا ثم ذكر الدليل على أن صفة النقص التي لا كمال فيها ممتنعة في حقها عز وجل فذكر الدليل من وجهين الدليل من جهة النقل الشرع والدليل أيضا من جهة العقل والنظر أما من جهة النقل فأن رب العالمين سبحانه وتعالى ذم وعاقب الذين اتصفوه الذين وصفوه بصفات النقص ونزه نفسه عن ذلك فقال جل وعلا سبحانه وتعالى انظر سبحانه أي تنزه وتعالى تعالى عما يصفون عما يصفون عن تلك الأوصاف التي وصفه به المشركون من إلحاق الابن ومن إلحاق أيضا الشريك له سبحانه وتعالى ومن إلحاق صفات النقص به عز وجل هذا الدليل من حيث النقل والشرع سبحانه وتعالى عما يصفون أيضا من جهة النظر والعقل أن رب العالمين عز وجل كامل سبحانه وتعالى والكامل لا يمكن أن يتصف بصفة نقص الرب كامل لا يمكن أن يتصف بصفة نقص لأن صفة النقص تنافي كماله وتنافي ربوبيته Kemudian kata beliau, beliau mengatakan wa idza kanat sifatu kamalan min wa idza kanat sifatu naqsan la kamala fiha fahiyah mumtani'atun fi haqqihi. Apabila sifat tersebut adalah sifat-sifat yang mengandung kekurangan, tidak ada kesempurnaan padanya, maka itu apa? Mumtani'ah fi haqqihi. Jadi terhalangi ya, tidak mungkin ya kita mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang tidak sempurna. Enam. Taib. ذكر الدليلين من جهة طيب نعم النقل ومن جهة أيوة. العقل Kemudian Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan dalil dari uh, dua sisi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin disifati dengan sifat-sifat yang uh, kurang, sifat-sifat yang tidak sempurna. Pertama dari Al-Quran, Asy-Syar'i, kemudian juga dalil secara akal, secara rasio. Adapun dalil secara syar, nah bahwasanya Allah SWT telah menyebutkan dalam Al-Quran tentang celaan ya dan bahkan memberikan iqab kepada mereka-mereka yang mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat kekurangan. Ini satu. Kemudian yang kedua bahwasanya Allah telah mensucikan dirinya dari apa-apa yang disifatkan oleh kaum musyrikin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Naam. Taib. Adapun secara akal ada taib. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Subhanahu wa taala amma yasifun. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa-apa yang mereka sifatkan terhadap Allah. Di mana kaum musyrikin mensifati Allah bahwasanya Allah memiliki anak. Ya. enam. Juga kaum musyrikin mensifati Allah bahwasanya ya Allah memiliki sekutu. enam. Dan juga mereka mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa-apa yang mereka sifat sifatkan. Tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang tidak layak. Ini secara dalil syar'i bahwasanya Allah mencela mereka dan Allah memberikan iqab ancaman hukuman pada mereka dan Allah telah mensucikan ya dirinya dari uh, ucapan-ucapan uh, kaum musyrikin dari menetapkan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Adapun secara akal bahwasanya kita menetapkan bahwa Allah itu yang maha sempurna. Maka tentunya tidaklah tentulah tentunya mustahil dan mas, tidak masuk akal kalau kita mensifati Allah dengan sifat-sifat yang yang kurang, sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita apabila kita menetapkan bagi Allah bahwasanya Allah itu yang maha sempurna maka tentunya sifat-sifatnya apa? Sempur sempurna pula. Wallahu alam. هذه بارك الله فيكم القاعدة التي أخذناها فيما يتعلق بصفات رب العالمين سبحانه وتعالى وأنها صفات كمال وصفات مدح وليس فيها نقص بوجه من الوجوه إن شاء الله عز وجل يأتي معنا في الدرس القادم بيان بقية هذه القاعدة العظيمة الهامة نسأل من الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما ذكرنا وأن يكون في ميزان حسناتنا إلى هنا والحمد لله رب العالمين kita cukupkan untuk sementara pelajaran kita di mana pada pelajaran yang lalu telah kita ambil bahwasanya sifat-sifat Allah seluruhnya adalah sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang terpuji dan juga sifat-sifat yang tidak memiliki satupun cacat kekurangan pada padanya dan insyaallah akan datang datang penjelasan berikutnya pada pertemuan berikutnya insyaallah alhamdulillah rabbil alamin subhanaka asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik